tanpa syukuran dan akikoh ananda raketor yu tulisannya yu salva fir kita ambil hikmahnya betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu diciptakan Allah dalam keadaan baik maka tugas hidup di dunia ini adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik melahirkan dan mencetak generasi-generasi yang baik melakukan amal-amal perbuatan yang baik sehingga sampai nanti saatnya kita menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Semakin tua harus semakin mulia. Tambah suwe kutu tambah sae. Ibarat anak sekolah tambah tahun harus tambah naik kelas jangan sampai punya anak sekolah tambah tahun kelasnya nggak naik-naik Bapak Ibu umpama panjenengan punya anak sekolah tambah tahun tambah naik kelas panjenengan seneng nopo boten berarti waras terus umpomo panjenengan punya anak sekolah tambah tahun kelasnya nggak naik-naik panjenengan izin apa betul berarti waras saiki kelakuan sampean tambah tahun tambah meningkat api seneng nopo boten seneng tapi kelakuan sampean tambah tahun ora tambah api kelakuannya kok tambah tahun tambah elek menteniku penjenengan isin apa mboten mbel mulai ono tanda-tanda gak waras Bukti ini membohongi diri sendiri gak jujur panjang kalau sampean ki rodo aneh duwe anak sekolah tambah tahun gak tambah munggah kelas e kula sampean isin tapi lapo kelakuannya kula sampean iki tambah tahun gak tambah muda apik kok gak isi, Embo eh, rati gak aku ngomong. Duwe anak sekolah tambah tahun gak tambah munggah kelas kula sampeyan isi. tapi aneh kelakuan kula sampeyan tambah tahun gak tambah api menunggu yo gak isi sampeyan umpama ngeramut pedet tambah tahun tambah gede pedete tambah tahun tambah lemu sampeyan seneng nopo mboten seneng berarti waras tapi sampean keramut bedet diramut pirang-pirang tahun orang muda lemu orang muda gede panggah cili ay yo mau atos mana? Penjendengan nelongso nopo mboten nelongso nopo mboten hmm, berarti waras ini uripe panjenengan tambah tahun tambah sergap ngaji tambah sergap sholat jamaah Mungkin niku penjenengan seneng nopo boten Berarti waras. ini uripe penjenengan tambah tahun mundak males ngaji. Tambah tahun mundak males sholat jamaah. Mohon anda nisya. Mohon barang wa akbar. Menunggu kak gak berangkat nang masjid malah ndogros ndok garpe TV ngono kuwi panjenengan nelongso napa semakin jelas gendengnya orang gendeng-gendeng sekalian panjang kalau sama ini gak ada penyakit kepingin wong liya api tapi gak kepingin hawa edw api nang anak yang ngono kepingin duwe anak sing api tapi gak kepingin dari wong tua sing api kepingin dua anak sergap sholat jamaah tapi gak kepingin dari uang tua sing sergap sholat jamaah kepingin dua anak sing sergap ngaji tapi gak kepingin dari uang tua sing sergap ngaji kepingin dua anak pinter maca Quran tapi gak kepingin dari uang tua sing pinter maca Quran padahal anak sing apik niku namung sakit meter saking wong tua sing apik mula aja kepingin duwe anak apik tapi kepingin dari wong tua sing apik bingung ya wis aja kepingin duwe anak apik dhisik kepingin dari wong tua sing apik Asal kula sampean iso dadi wong tua sing apik, engko anake sampean disetel Gusti Allah dadi anak sing apik. Mergo anak niku ayang-ayange wong tuwa. Lah ayang-ayang iku mesti ngetutno barange, nggih napa nggih? barang yang laku ayang-ayangnya yang ngetutno hmm, boros semangat barang yang laku ayang-ayangnya yang melu barang yang mandek ayang-ayangnya yang melu barang yang kenceng ayang-ayangnya yang melu barang yang bengkong ayang-ayangnya yang melu Saiki lek umpama ayang-ayang bengkong kepingin dadi kenceng. Iku sing dikencengno ayang-ayange napa barange? Berarti lek ana anak bengkong akhlake iku sing ditutuki anake apa wong tuane? that